belah persatuan yang dikehendaki dalam Islam yaitu persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf persatuan yang dikehendaki dalam Islam persatuan di atas akidah dan manhaj, manhaj yang benar persatuan yang digendaki dalam Islam yaitu agar manusia bersatu di atas agama yang hak di atas agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran sunnah Nabi SAW yang sahih menurut pemahaman salafus saleh persatuan yang dikendaki persatuan yang terlaksana di dalamnya bagaimana manusia menegakkan tauhid kepada Allah mengingkari segala macam bentuk kesyirikan persatuan dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah ah. persatuan mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dalam persatuan itu tidak ad, tidak akan lepas adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya setelah Allah menyebutkan wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu sampai akhir ayat, kemudian di, di ayat selanjutnya Allah berfirman wa takum minkum ummatun yad'una al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran setelah Allah menyebutkan di ayat 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kemudian di ayat 104-nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan dalam kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan Lalu Allah menyatukan hati kalian, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Dan kalian pada saat itu sudah berada di tepi jurang Jahannam, atau di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat tersebutnya, "Wa takum minkum ummatu yad'una al-khair." Dan ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan wa ya'muruna dan menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan melarang manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian di ayat 105-nya lagi ditekankan lagi tentang tidak bolehnya berpecah lagi. Wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah, seperti orang yang berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan dan bagi mereka adab yang besar. Kemudian di ayat 106-nya menjelaskan tentang orang-orang yang nanti mukanya itu putih di hari kiamat dan hitam di hari kiamat. Adapun orang-orang yang hitam adalah orang kafir dan juga ahlul bidah. Adapun yang putih adalah ahlus sunnah. Begitu penjelasan Ibnu Abbas. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang adanya manusia yang selalu menyuruh kepada mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di dalam mengajak manusia kepada persatuan tidak lepas daripada amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan juga dalam berjamaah tidak lepas juga dari ta'awun al birri wa taqwa. Wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ithmi wal udwan. Dan kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang kita akan bahas uh, ayat, hadis dan juga bagaimana supaya kita bisa bersatu di atas Islam dan Sunnah dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan. Yang belum kita bahas ayat dalam surah Ar-Rum. Kita akan bahas penjelasan surah Ar-Rum. Untuk melihat surah Ar-Rum surah yang ke-30 Adapun surah Ali imran sudah kita bahas dan saya ringkaskan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada kajian sebelumnya. Sekarang kita akan masuk penjelasan dari surah Ar-Rum. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 sampai ayat 32 yang bawa musafnya dibuka musaf Al-Qur'annya. Dilihat musaf Al-Qur'annya antum baca, antum lihat. Diambil musafnya antum lihat. Musafnya antum lihat. Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an nas 'alayha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsara an nas la ya'lamun." منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 30 sampai ayat 32. Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifan dan dalam kalian menghadapkan wajah kalian lidini hanifa kepada agama yang lurus fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha yang Allah menciptakan manusia di atasnya arti fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya la tabdila li khalqillah tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Zalika dinul qayyim. Yang demikianlah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaih dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Wattaqu dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin minal ladina farraqu dinahum yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka wakan usia dan mereka menjadi bergolong-golongan kullu hizbim bima farihun dan setiap golongan berbangga dengan golongannya Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32 di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 30 nya menjelaskan faqim wajhaka lid-dini hanifa hendaknya kalian menghadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus dijelaskan saya ringkas dari penjelasan Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya jadi kalimat faqim wajhaka lid-dini hanifa فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم, فطر لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره كما تقدم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قد الحبن كثير دلقم لرسكا وجحمه luruskan wajahmu. Tetaplah atas agama yang Allah telah syariatkan kepadamu dari Hanifiyah milahnya Ibrahim yang Allah telah menunjuki kamu di atasnya menyempurnakan kamu dengannya dengan sepuncak-puncak kesempurnaan dan kau meskipun demikian tetap berpegang kepada fitrah yang selamat yang Allah ciptakan makhluk ini di atasnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini untuk mengenal Allah Allah menciptakan makhluk ini untuk mengenal Allah. Allah ciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah. Bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana telah terdahulu dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 172 Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dari anak cucu Adam dari tulang belakang mereka dan Allah menjadikan saksi atas diri mereka bukankah aku Rabb kalian mereka semua menjawab kami menyaksikan kata Allah supaya kalian tidak berkata nanti pada hari kiamat sesungguhnya kami lalai daripada ini Artinya Allah sudah mengambil saksi kepada seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat bahwa Allah bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian dan mereka sudah menyaksikan demikian. Artinya menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dan fitrah di atas Islam. Manusia diciptakan dari fitrah itu di atas Islam. Kemudian dari kadinul qayyim yang demikian agama yang lurus. Artinya hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Islam ini, syariat yang fitrah ini, agama yang tegak di atas kebenaran. Kemudian wattaqu, hendaklah kalian takut kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita tentang tidak bolehnya seperti kaum musyrikin dengan berpecah belah minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wala takunu minal musyrikin ay kunu minal muwahhidin al mukhlishin lahul ibadah la yuriduna biha siwahu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mengendaki yang lainnya jadi jangan seperti kaum musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang mereka menyekutukan Allah. Tapi indahnya kalian menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Dan jangan kalian seperti kaum musyrikin yang menyekutukan Allah. Yaitu mereka minal ladina faraku dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima farihun. Itu dari orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah beliau, "La takunu minal musyrikin alladziina qad farraqu dinahum, ay baddaluhu wa ghayyaruhu wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd." Wa qara فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر الأديان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي dijelaskan oleh Al-Habib Katsir dan janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang telah memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan dan setiap golongan berbangga dengan golongannya janganlah kalian seperti kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka yang mengganti dan merubah mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian dan sebagian ahli kiraat membaca bukan farraqu sebagian ahli qiraat membaca farraku dinahum min alladzina farraqu dinahum ada juga yang membaca dengan farraku dinahum ay tarakuhu wa yaitu mereka meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka seperti mereka itu seperti Yahudi Nasrani Majusi penyembah-penyembah berhala dan seluruh dari agama-agama yang batil selain dari ahlul Islam. Akan tetapi umat ini itu umat Islam, umat Islam juga umat Islam ini juga ber, berselisih di antara mereka menjadi bergolong-golongan dan semuanya sesat. Umat Islam juga berselisih dan berpecah belah, bergolong-golongan, semuanya sesat. Kulluha dhalalah, kata Ibnu Katsir. Semuanya sesat. Ila wahidah kecuali satu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah itu ahlu sunnah wal jamaah dijelaskan Kathir yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh generasi pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang mengikuti mereka pada zaman dahulu, pada zaman sekarang. Zaman dahulu artinya di abad pertama, kedua, dan zaman sekarang pada zaman Ibnu Katsir yaitu abad ketujuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala ma ana alaihi al-yawm ashabi." Golongan yang selamat itu yaitu golongan yang mengikuti aku pada hari ini dan para sahabatku. Artinya Nabi SAW, ini dalam tafsir Mukathir, Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahida. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Yang masuk surga itu dijelaskan oleh Rasulullah yaitu al-jamaah. Yang masuk surga itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Itulah ahlu sunnah wa jamaah. Yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang dikatakan ahlu sunnah berpegang kepada sunnah Nabi SAW Dikatakan berjamaah karena mereka mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Mannan ketika beliau menjelaskan minalladzina farraqu dinahum itu orang-orang yang mencabla agama mereka kata beliau ma'anna ad wahid wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahda wa haula'il musyrikuna farraqu minhum man ya'budu asnam wal awthan minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum man ya'budu al-awliya wal salihin wa minhum man ومنهم يهود ومنهم nasara ولهذا قال وكانوا شيعا أي كل فرقة تحزبت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan Itu orang-orang mencabla agama, mereka menjadi golongan-golongan. Padahal agama ini satu. Agama ini satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Sedangkan kaum musyrikin mereka memecah belah. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, di antara mereka ada Yahudi, di antara mereka ada Nasrani. Karena itu Allah menyebutkan wakanu syiah mereka bergolong-golongan. Eh, setiap golongan, yaitu setiap golongan berkelompok dan fanatik untuk membela kebatilan yang ada pada agamanya dan menjauhkan yang lainnya dan memerangi yang lainnya. kul hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan berbangga dengan golongannya yaitu dari ilmu yang menyalahi ilmunya para rasul. Mereka berbangga karena mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran. Mereka bergembira atau berbangga yahkumuna li anfusihim bi anul haq wa anna ghairahum ala batilin wa fi hadha tahzir tahzirul muslimina min tashattutihim wa tafarruqihim firaqa kullu firq كل, كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والاله واحد واكثر الامور الدينيه وقع فيها الاجماع بين العلماء والائمه والاخوه والاخوه الايمانيه قد عقدها قد عقدها الله وربطها اتم ربط فما بال فما بال ذلك كله يلغي ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان فأعظم مقاصد التي كاد بها المسلمين قد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran dan selain mereka di atas kebatilan dan ini merupakan ancaman bagi kaum muslimin agar mereka tidak berpecah belah tidak berkelompok-kelompok tidak bergolong-golongan yang setiap golongan fanatik dengan apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilannya maka mereka menjadi sama seperti kaum musyrikin dalam berpecah belah. Bahkan agama ini satu. Rasulnya satu yaitu Muhammad SAW dan ilahnya satu Allah SWT. Dan kebanyakan perkara agama terjadi padanya ijma' di antara ulama dan para imam dan persaudaraan iman tetap Allah ikat dengan sekuat-kuat ikatan maka kenapa ikatan ini dihilangkan dan dibangun di atasnya perpecahan di antara kaum muslimin atas masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah furuk yang sifatnya khilafiyah yang kenapa mereka menyesatkan sebagian mereka yang lainnya dan sebagian yang berbeda dengan yang lainnya bukankah ini termasuk dari godaan syaitan dan sebesar-besar tujuan syaitan yang menipu kaum muslimin وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله Bukankah berusaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perselisihan yang dibangun di atas asas yang batil melainkan Usaha ini untuk menyatukan termasuk seutama-utama jihad di jalan Allah. Dan usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin termasuk amal yang dapat mendekat seutama-utama amal yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kalau kita lihat dari ayat ini surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32 antum catat antum catat yang dapat kita ambil faedah yang kita bisa tadaburkan dari tiga ayat ini yang pertama yang pertama ikhtiarul islam dinan yuqbilu alaihi muslimu bikulliyatihi yang pertama itu dipilihnya agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang hak yang seluruh kaum muslimin wajib menghadap kepadanya artinya seluruh muslim wajib menghadap kepada agama ini agama yang hak, agama Islam Dan sering saya ulang bahwa selain agama Islam nggak akan diterima oleh Allah SWT. Yang agama yang diridhoi oleh Allah agama Islam, agama yang hak agama Islam, agama yang benar satu agama Islam. Dan manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Yang dimaksud fitrah dalam ayat itu yaitu Islam. Yang dimaksud fitrah dalam surah Rum ayat 30 fitrah itu maksudnya Islam. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha yaitu fitrah Islam seperti hadis Nabi yang sahih yang riwayat Imam Bukhari Muslim kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi setiap anak lahir dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan Islam maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi kalau kedua orang tuanya muslim, dalam riwayat muslim disebutkan fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Jadi fitrah yang maksud adalah Islam seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kathir dan tafsir yang lainnya. Ibnu Jarir atau tabari dan juga dalam syarah hadisnya dalam kitab Fathul Bari dan yang lainnya. Bahwa fitrah di situ itu Islam. Makanya wajib untuk menghadap kepada agama fitrah ini. Semua manusia untuk menghadap agama Islam dan wajib mengikuti agama yang hak ini. Yang kedua, yaitu wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah SWT. Wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah SWT. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dicatat dicatat tolong yang main HP itu yang belakangnya main HP jadi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah mentauhidkan Allah sebagaimana Allah berfirman fa'budillah mukhlishan lahud din beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah mengikhlaskan agama sementara karena Allah yang ketiga wujubul ihtimam bil ilmi nafi al musil ila mardatillah yang ketiga wajibnya kita perhatian kepada ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keriduan Allah Wajibnya kita perhatian kepada ilmu yang bermanfaat. Artinya kita wajib belajar ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keridhaan Allah SWT. Jadi wajib kita ihtimam memperhatikan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita siap, kalau kita lihat kebodohan itu sebab dari semua bencana. Kebodohan itu merupakan sebab dari semua bencana, semua kerusakan, itu disebabkan karena kebodohan. Yang keempat, al-mubadaratu ida a'malin salihah. Bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau kita sudah menuntut ilmu syar'i, maka kita harus segera untuk mengamalkan ilmu syar'i itu. Dengan ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, al-inabatu ila Allah taala. Yang kelima, bertaubat kepada Allah taala. Munibina ilaihi wattaqu. Munibin ilaihi wattaqu. Artinya munibin artinya wajibnya bertaubat kepada Allah taala Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, Al-munibu ila Allah al-musri' ila mardatihi, ar-raji ilai kulla waqt, al-mutaqaddim ila mahabbihi. Kata Imam Ibn qayyim al jawziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah, yang segera dia bertaubat menunjuk kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah setiap waktu, yang dia berusaha untuk maju untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam. Faedah yang keenam dari ayat ini, al-khaufu minallah wa taqwallah. Yang keenam takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebab dengan takut dan takwa kepada Allah, maka seorang muslim akan membina dirinya untuk terus bertakwa kepada Allah, menjauhi kezaliman dan menjauhi juga menzalimi orang lain. Sebab kezaliman mengikuti hawa nafsu dan tidak takut kepada Allah ini sebab yang utama manusia berpecah belah. Kalau dia sudah tidak takut kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah, dan dia mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketujuh. Yang ketujuh, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, iqamatus sholat. Tapi menegakkan salat ini harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi bersabda, Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. bahwa kalau orang menegakkan sholat sesuai dengan sunnah dari mulai waktunya kemudian e, caranya sesuai dengan contoh Nabi SAW kemudian dia khusyuk tumanina dan mengerjakan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin menegakkan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin maka ini merupakan sebesar-besar cara untuk bersatu dan berjamaahnya kaum muslimin. Artinya berjamaah dan bersatunya kaum muslimin. Soal berjamaah. Yang kedelapan, wujubu tauhidillahi azza wa jal wa nabdhis syirik bikulli suwarihi wa aqsamihi. Jadi wajibnya mentauhidkan Allah azza wa jal. Yang kedelapan, wajibnya mentauhidkan Allah azza wajal dan meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya dan juga bagiannya jadi mentauhidkan Allah azza wajal meninggalkan Kesyirikan dengan segala bentuknya dan bagiannya atau Jadi kalau kita lihat di sini kalimat tauhid merupakan asas tauhidul kalimah. Kalimat tauhid asas tauhidul kalimah. Jadi kalimat tauhid itu merupakan asas untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Jadi harus mengajak kaum muslimin di atas tauhid. Kemudian yang kesembilan وجوب البراءة من الشرك والمشركين وجوب البراءة من الشرك والمشركين Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Yang ke-10 hurmatul iftiraq fid din islami haramnya berpecah belah dalam agama Islam yang sepuluh haramnya berpecah belah dalam agama Islam Kemudian yang ke-11 wujubu tamassuk bil kitab was sunnati ala fahmi salafis salih wujubu tamassuk bil kitab was sunnati ala fahmi salafis salih wajibnya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh Jadi itu 11 fawaid dari tiga ayat. Dan Al-Hafidh Mukathir menjelaskan bahwa golongan yang selamat itu hanya satu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'd dalam tafsirnya. Beliau memberikan dari tafsirnya itu ada tiga ketentuan yang beliau berikan ketika menjelaskan tentang ayat ini. ad Dabit al-awwal. Dabit yang pertama, ketentuan yang pertama kata beliau yaitu kalau kita kesimpulkan penjelasan Sa'di ini Dobit yang pertama itu mura'atu ma ajma' sadrul ummah min umur din. Yang pertama kita harus memperhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini dalam urusan-urusan agama. Ya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya yang kaum muslimin wajib berpegang teguh kepadanya. Ad-dabit ats-tsani, ketentuan yang kedua yaitu mura'atul ukhuwah al-imaniyah wa huquqiha. Yaitu memperhatikan persaudaraan iman dan hak-haknya. Di hal ini memperhatikan tentang persaudaraan iman dan hak-haknya antara muslim dengan muslim. Kalau berbeda, ya masih ada perbedaan di antara manusia. Tapi tetap hak muslim dengan muslim harus dijaga. Enggak boleh dizolimi. Tetap muslim, haram hartanya, haram darahnya. Haram juga kehormatannya antara muslim dengan muslim lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yomikum hada. Fi syahrikum hada, fi balikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sesama kaum muslimin. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Dan hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Nabi sampaikan pada waktu hajatul Wada'. Jadi hak kaum muslimin tetap dijaga. Sebab Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tanda kalian perbaiki islah di antara mereka dan bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat kemudian yang ketiga itu Dabit al-thalid Maka namil khafiyati umur al-khafiyyati Awil masail ijtihadi allati ikhtilafu fiha fal-amru fiha wasi' Jadi berkaitan dengan masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah ijtihadiyah yang boleh orang ikhtilaf maka perkara ini luas tapi yang harus diperhatikan wayam bagi al muslimin alla yaj'alu minhu sababan fil fil furqati wa tahazzub jadi yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin jangan menjadikan masalah-masalah yang betul-betul terjadi atau khilaf itu terjadi sebagai sebab untuk berpecah belah dan bergolong-golongan. Masalah ijtihadiyah tetap ada dan pintu ijtihad tidak tertutup. Karena ilmu itu tetap berkembang. Ilmu tidak jumut, tidak berkembang ilmu ini. Dan kita wajib mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah. yang harus kita perhatikan harus mengikuti dalil Ini penjelasan tentang tentang ayat. Kemudian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita melihat di di akhir poin ini, poin yang ke-80 saya sebutkan hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Saya akan bacakan lengkap hadisnya. Hudzaifah Ibnul Yaman di akhir di halaman 609 di Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan bacakan lengkap hadisnya. An Hudzaifah Ibnul Yaman yaqul, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah an al-khairi wa kuntu as'alu an syarri makhafata yudrikani." Faqultu ya Rasulullah, إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك بعد ذلك شر من خير قال نعم وفي دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك Dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata, itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Hudzaifah bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, tentang keburukan. Kenapa? Karena khawatir kejelekan atau keburukan itu menghampiriku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya dahulu kami berada pada kejahilian dan kejelekan, yaitu keburukan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan ada kebaikan? Beliau menjawab, iya. Tapi di dalamnya ada asap, ada kekeruhan. Aku bertanya lagi, apa kekeruhan itu? Beliau menjawab, satu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Lalu aku bertanya, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan? Beliau menjawab, iya. Yaitu adanya para dai, para ustadz, para penyeru yang berada di pintu-pintu neraka jahanam Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkan ciri-ciri atau sifat-sifat mereka kepada kami." Beliau menjawab, "Iya, mereka adalah satu kaum yang kulit mereka sama dengan kulit kita." Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, engkau harus tetap komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu kau berkata lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau bersabda, maka jauhilah, berlepaslah dari semua golongan-golongan tersebut. Walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu dan engkau tetap dalam keadaan demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan dibawakan juga di sini oleh Syekh Al-Balam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6 Ya, Nabi menyebutkan di sini jadi setelah kebaikan ada kejelekan. Jadi setelah kebaikan itu ada kejelekan. Ada keburukan. Artinya setelah kebaikan datangnya agama Islam ini itu nanti setelah itu setelah wafatnya Rasulullah itu ada keburukan lagi keburukan apa maksudnya fitnah-fitnah yang muncul setelah berlalunya dua khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan muncul fitnah itu keburukan itu pada terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai beliau terbunuh itu timbulnya kelompok Khawarij. Kemudian disebutkan lagi Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Kata Nabi ada. Tapi dalamnya ada kekeruhan. Yaitu adanya kerusakan. Adanya kedengkian. Rusaknya yang dimaksud rusak, rusaknya hati. Jadi kebaikan setelah itu tidak murni lagi. Kebaikan tidak murni lagi. Fihi dakhan. Dalamnya ada ada asap. Itu kerancuan dalam memahami agama ini. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam pengertian itu bahwa bahasa tersebut bukan kebaikan yang murni tapi tercampur dengan kekeruhan Kemudian kekeruhan itu juga merusak hati manusia. Nabi menyebutkan yaitu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Khulafaur Rashidin, itu ada kaum yang di zamannya Khalifah Utsman, di zamannya Khalifah Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu an, Kemudian zamannya Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini sudah ada dua golongan yang sesat, dua firqah yang sesat yaitu Syiah dan Khawarij. Jadi kaum di sini mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku, memberi petunjuk bukan dengan petunjuknya. Jadi mereka menyalahi sunnah-sunnah Nabi SAW mengadakan bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama ini. Kata Nabi, Ta'rifu min wa tungkir. Engkau mengetahui dan engkau mengingkari. Dan kemudian Nabi menyebutkan lagi ada sesudah kebaikan itu ada kejelekan lagi. Hal ba'da dalikal khairi min syar? Apakah sesudah kebaikan itu ini tadinya kebaikannya sudah nggak murni. Kebaikannya pidahon. Kemudian apakah sesudah kebaikan ada kejelekan lagi ada? Sesudah kebaikan oh, ada kejelekan. Tadi kebaikan sesudah wafatnya Nabi kebaikan nggak murni. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW Orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW Kemudian setelah itu Ada lagi kejelekan Apa kejelekannya? Nabi menyebutkan du'at ala abu jahannam Man ajabahum ilai qadabu biha Yaitu da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam Barang siapa yang menyambut seruannya pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dai yang menyeru yang ada di pintu-pintu neraka jahanam, siapa yang menjawab seruannya maka mereka akan melempar orang itu ke dalamnya. Ini ulama-ulama su, dai-dai yang jelek yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam ini. Seperti dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Tauban radhiyallahu anhu bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin." Sesungguhnya yang paling aku takutnya umatku imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Artinya setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anajma'in, itu nanti ada dai-dai dan seterusnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang mengajak manusia ke pintu neraka. Nabi menyebutkan dua dai-dai, imam-imam, tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada kehancuran agama ini. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan tentang ulama su. Kata Ibnu Qayyim, para ulama su, ulama yang menyeru kepada selain kebenaran, mereka duduk di pintu sorga, menyeru manusia ke sorga dengan perkataan mereka, dan menyuruh manusia ke neraka dengan perbuatan mereka. Setiap mulut mereka berkata kepada manusia, "Kemarilah." Maka berkata perbuatan mereka, "Janganlah kalian mendengar." Jika apa yang mereka seru itu kebenaran, maka pasti mereka orang pertama menjawab seruan itu. Mereka pada gambarannya pemberi petunjuk, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para penyamun. Disebutkan Ibnu Katsir eh disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Hadis Hudzaifah ini. Kata beliau, hadis yang agung dan mulia ini menunjukkan kepada kalian wahai orang Islam bahwa sekarang ini ada para dai yang menyeru kepada berbagai macam kebatilan. Ya seperti menyeru kepada nasionalisme Arab, komunisme, kapitalisme, kemudian juga liberalisme, kebebasan dalam beragama, menyeru kepada pengumbaran hawa nafsu dan berbagai macam kerusakan. Mereka semua adalah penyeru yang ada di pintu-pintu neraka. Baik mereka mengetahui atau tidak. Siapa yang menjawab seruan kebatilan mereka, maka akan dilempar ke neraka jahanam. Tidak dilakukan lagi bahwa hadis yang mulia ini termasuk dari berita kenabian dan dalil benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau SAW mengabarkan hal yang akan terjadi sebelum itu terjadi hal itu terjadi sebagaimana telah beliau beritakan dan mereka adalah kaum yang kulitnya sama berbicara sama dengan kita dalam riwayat yang lain disebutkan fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins Kata Nabi, mereka ini para dai ini adalah orang-orang yang hatinya seperti hati setan mereka ini, para dai ini. Di dalam tubuh manusia. Mereka lah ulama su dan juga para umara, para penguasa yang jahat yang mengajak manusia kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat dan kepada kebebasan beragama. Udaibah bertanya lagi, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakan dalik?" Bagaimana kalau aku bagaimana apa yang aku lakukan jika aku bertemu dengan demikian? Tapi Nabi tetap bersabda, "Tasma wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk tasma wa ati." Kata Nabi tetaplah engkau mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa meskipun penguasa itu memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetaplah dengar dan taat kepada penguasa. Tapi kalau mereka menyuruh untuk berbuat maksiat nggak boleh taat. La ta'ata fi maksiatin nama ta'ata fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, taat dalam yang ma'ruf. Nabi juga bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'a." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa pada apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan <clears throat> maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat dan di hadis ini disebutkan disuruh berpegang pada jamaah kaum muslimin artinya kita berkumpul di atas kebenaran dan kepada imam mereka kalau nggak ada jamaah kaum muslimin nggak ada juga pemimpinnya maka tinggalkan semua kelompok semua golongan tidak serah di sini. Kemudian akhwan fillah azakumullah di hadis Hudzaifah ini <clears throat> disuruh kita untuk meninggalkan semua golongan, semua kelompok yang membawa kepada kesesatan, perpecahan dan mereka sampai menumpahkan darah kaum muslimin maka tinggalkan di dalam hadis ini disuruh tinggalkan semua golongan semua kelompok sampai kita menggigit akar pohon sampai kita mendapatkan kematian jadi ini adalah perintah untuk menyingkir untuk menyelamatkan diri ketika terjadi fitnah dan perintah ini menunjukkan wajib karena agama tidak akan selamat kecuali dengan itu jadi kita harus meninggalkan semua kelompok, semua golongan. Fawaid yang dapat kita ambil ini banyak fawaidnya. Jadi umat Islam di sini tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh bergolong-golongan, tidak boleh berjamaah-berjamaah yang persatuan-persatuan yang akan membawa kepada perpecahan kaum muslimin. Fawaidnya banyak di sini. Yang pertama, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum Kemudian yang kedua para sahabat orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam. Para sahabat orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam. Dan mereka sudah mengamalkan agama ini. Yang ketiga wajib kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat. Yang ketiga, wajib bagi kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ini. Yang keempat, keutamaan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau diberikan gelar dengan sahibus sir. Jadi orang yang diberitakan Rasulullah tentang rahasia yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Jadi tahu tentang rahasia yang sahabat yang lain nggak tahu. Hudzaifah ini sampai nama-nama orang munafik tahu semuanya. Hudzaifah. Diberitahu oleh Nabi SAW. Sampai Umar pernah tanya Rasul, "Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebut aku termasuk orang munafik?" Tidak. Begitu takutnya Umar, padahal Umar sudah jelas dan pasti masuk surga dijamin dijamin Rasulullah. Tapi tetap beliau punya rasa takut yang tinggi yang luar biasa Umar bertanya kepada Hudzaifah. Kemudian yang kelima, Yaitu kita diperintahkan untuk bertanya masalah-masalah yang tidak jelas. Kita diperintahkan untuk bertanya tentang masalah-masalah yang tidak jelas. Yang keenam, datangnya Islam dengan itu Nabi Muhammad SAW ini membawa hidayah, membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa rasa aman serta baiknya keadaan umat. Jadi diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa hidayah, membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa rasa aman. Di agama Islam ini membawa kedamaian. Jadi eh, kalau ada kekacauan dinisbatkan kepada Islam ini enggak benar. Islam membawa kepada kedamaian. Kemudian fawaid selanjutnya bahwa nanti akan ada pemimpin dan tokoh yang tidak mengikuti sunnah dan mereka selalu melakukan bid'ah. Nanti akan ada pemimpin dan tokoh atau dai yang tidak mengikuti sunnah, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Artinya ini menunjukkan bahwa uh, mereka ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian juga akan adanya dai atau ustad penyeru kekesatan, penyeru kesatan bid'ah yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dalam hadis ini juga dilarang di antara fawaid selanjutnya dalam hadis ini dilarang untuk bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Dilarang berpecah belah. Di antara fawaid di sini juga perintah untuk bersatu, berjamaah di atas Islam dan Sunnah. Kemudian yang terakhir bahwa dakwah salaf mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Bahwa dakwah salaf mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Itu di antara fawaidnya. Jadi kalau kita simpulkan dari kajian kita dari dua pekan ini bahwa kita e, lihat banyaknya perpecahan, perpecahan dilarang dan dianjurkan untuk bersatu. Bahkan perpecahan ini dilarang dalam Islam dan termasuk yang tidak diridhai oleh Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله Inna الله yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraku, wa yakrahu lakum kila Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah kepada kalian tiga perkara dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Allah redha kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Jadi uh, tiga di sini disebutkan Allah redha kepada tiga. Yang pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua tidak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga yaitu hendaklah kalian berpegang tali Allah dan jangan berpecah belah. Jangan, jangan berpecah belah. Dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Itu kila waqal, katanya-katanya. Membawa berita tanpa ada keterangan yang benar. Yang kedua, Allah benci kepada kalian banyak bertanya atau meminta. Yang ketiga, Allah benci kepada kalian menghambur-hamburkan harta. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sebab yang membawa manusia kepada perpecahan untuk mencatat di antara sebab yang membawa manusia kepada perpecahan yang pertama syirik. Yang pertama syirik. Sebab yang membawa manusia kepada perpecahan yang pertama syirik. Antum catat. Yang kedua, al tidak berbuat bid'ah, mengadakan yang baru dalam agama ini. Itu ibtida' perbuatan bid'ah. Bid'ah ini memecah belah umat ini. Yang ketiga al-jahal, kebodohan. Ketiga kebodohan. Kebodohan ini yang membawa pada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang keempat, itibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, tahkimul akal wa taqdimu ala nusus. Menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, at-ta'assub wa taqlid wa tasmimu ala tiba'il awaid at-ta'asub wa taqlid wa tiba'il awaid yaitu fanatik dan taklid buta dan terus-menerus mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat ini membuat perpecahan Kemudian yang ketujuh, ad diaya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Yang ketujuh yaitu propaganda-propaganda yang jelek terhadap ahli sunnah. Jadi serangan-serangan dari ahlul bidah yang menuduh ahli sunnah itu sesat atau wahabi atau yang lainnya. Ini yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. ad diaya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Itu diantaranya eh, sebab-sebab uh, yang membawa manusia kepada perpecahan. Adapun kepada persatuan yang kebalikan daripada itu. Wallahu alam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya kepada Al Ustaz. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang tadi kita simak bersama. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu silahkan 021 823 6543. 6 Silahkan Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana, dengan uh, siapa Bapak? Uh, dengan Bapak Deki di Rawa Panjang Pak Deki, silakan. Uh, ini saya mau nanya, uh, saya setelah mengenal manhat salaf ini, bagaimana kiat-kiatnya agar tidak terkena subhat atau jamaah-jamaah yang ada di Indonesia ini Ustaz. Iya. Itu saja Pak Deki. Iya. Sudah itu saja. Pak Adik, barakallahu fiik. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deki interaksinya. Nah, silahkan Ustaz. Ya, tentang pertanyaan eh, tentang masalah yang berkaitan dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang sesat bagaimana kita untuk menjaga diri supaya kita tidak mengikuti pemahaman yang sesat itu uh, yang pertama yang harus diperhatikan kitanya untuk menghindari pemahaman yang sesat kita harus belajar dulu <clears throat> seperti yang tadi saya sebutkan kita wajib menuntut ilmu syar'i kalau kita nggak belajar nggak menuntut ilmu syar'i kita nggak akan tahu agama yang hak, agama yang benar juga lawannya dari seperti tauhid, lawan dari tauhid syirik. Sunnah lawannya bid'ah. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar. Yang kedua yaitu kita mengerjakan amal-amal saleh. Setiap kita tahu bahwa itu hak, itu benar, dalilnya ada, amalkan. Sunnah-sunnah Nabi itu amalkan. Bersegera melakukan amal masalah. Yang ketiga, yaitu kita memperdalam lagi tentang kajian yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kita harus memperdalam lagi kajian tentang akidah dan manhaj. Karena kalau kita lihat sekarang ini, kajian tentang akidah kurang, tentang manhaj juga kurang. Sehingga apa? Sehingga tidak paham tentang firqah yang sesat, pemahaman yang sesat. Bahkan terkadang juga ada ustaz yang mengatakan, ya itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Udah jelas golongan sesat yang membawa kepada kesyirikan, kepada bid'ah. Karena apa? Karena nggak paham tentang akidah, nggak paham tentang manhaj. Maka harus terus diulang pengkajian tentang akidah, tentang manhaj. Kemudian yang keempat, yaitu untuk kita bisa tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini terhindar dari syubhatnya al bidah yaitu kita mencari kawan-kawan yang baik teman-teman yang baik artinya kita cari orang-orang yang betul-betul yang berada di atas manhaj yang hak ketika dia bergaul dengan semua orang dia bergaul dengan semua golongan ya mau nggak mau akan terbawa dengan pemahaman mereka atau juga syubhat mereka yang akhirnya membenarkan kesesatan mereka. Makanya teman yang baik itu penting dalam kita beragama. Bukan mustahil orang yang tadinya di atas kebenaran, kemudian dia keluar dari kebenaran. Hatta dia belajar kepada orang yang paling alim. Saya ambil contoh. Ada muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bagaimana kita tahu bahwa dia sahabat yang didoakan oleh Nabi untuk menguasai semua isi Al-Quran Ibnu Abbas Nabi doakan dia sebagai habar dan sebagai bahar ulama dan lautan ilmu ada muridnya yang belajar dengan Ibnu Abbas namanya Nafi Al-Azraq dia belajar dengan Abbas tapi karena dia berteman dengan Khawarij dia berteman dengan Khawarij jadi Khawarij jadi Khawarij maka teman itu penting. Enggak bisa dianggap oh enggak apa-apa, ikut mereka juga enggak apa-apa. Ikut dengan dai-nya mereka enggak apa-apa. Akhirnya gabung jadi khawarij. Bab Allah itu muqallibal qulub, membolak balikkan hati. Maka yang kelima yaitu doa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan kita di atas kebenaran ya muqallibal qulub sabit qalbi ala Berdoa kepada Allah agar kita di atas pemahaman Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Doa kepada Allah. Dan terakhir juga Nabi berdoa, Hidini lima khtulifa bimil haq innaka tahdi man tasha'u ila mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku terhadap perselisihan yang ada. Karena engkau menunjuki manusia dengan kehendakmu di atas Siratul mustaqim. Ditunjuki kepada kebenaran dengan izin Allah SWT. Yaitu jawaban saya, Wallahu alam yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Deki di Rawa Panjang. Kita masih berikan kesempatan untuk yang kedua dari telepon 0218236543. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Pak Iwan Banyuwangi. Pak. Ah, Iwan di Banyuwangi. Silakan Pak Iwan. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak Iwan. Ada feedback yang cukup mengganggu. Ya. Di mute saja terlebih dahulu. Nah, silakan. Ya, Tapi mau bertanya Ustaz. Ya. Nah, ini cara memahami hadis ini kan kayaknya susah sekali gitu loh. Dan kita kan kayaknya kalau belajar hanya satu dari cetakan itu kan kurang puas maksudnya gitu. Jadi mencari perbandingan cetakan buku dari siapa siapa itu kan kita baca gitu. Ternyata saya sama-sama hadisnya ada yang mengatakan itu doa, eh pada makan sohe gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya kita untuk mengamalkan gimana itu Ustaz? Ya, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan, nah, perbedaan pendapat itu, dalam pentasan uh, ah. suatu hadis begitu Pak ya? Uh, terus kita kadang-kadang gini, saat, kalau belajar itu katanya lebih baik banyak dari guru kan gitu. Ternyata setiap pencetak buku itu pun kan ini pengarang buku itu kan juga nggak sama itu kita ada pelajari itu. Iya. Suatu misal gini saat masalah kunut subuh itu aja tidaklah. Nah itu ada yang mengatakan, oh di situ juga ada yang mengatakan itu malah sunnah itu Iya. Kalau meninggalkan berarti gak sah. Itu ada seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Tolong saat sejarahnya Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Banyuwangi atas interaksinya. Nah, silahkan Ustaz. Jadi tentang perbedaan pendapat yang berkaitan dengan uh, hadis. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan dhaif dan yang lainnya. Artinya kita dalam masalah belajar tetap wajib belajar. Kalau disebutkan uh, dengan banyak guru, ya betul dengan banyak guru. Yang penting semuanya akidahnya benar. Kita boleh belajar dengan banyak guru. Para ulama juga terdahulu belajar dengan banyak guru. Tapi akidahnya benar. Manhajnya benar. Bukan kepada ahlul bid'ah. Karena nggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya nggak boleh. Nabi bersabda SAW, Inna min asyratis sa'ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada asagir. Asagir itu ahlul bidah. Kata Abdullah Ibn Mubarak, bayangkan asagir itu ahlul bidah. Jadi kita nggak boleh belajar kepada ahlul bidah. Selama-lamanya nggak boleh. Dan hadisnya ada di buku ini di Syarah al sunnah wal Jamaah. Kita nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya. Jadi kita belajar kepada ahlul sunnah. Yang jelas akidahnya, jelas manhajnya harus belajar kita dengan mereka. Adapun yang berkaitan dengan hadis kita kembalikan kepada ahli hadis. Karena nggak semua orang juga paham tentang hadis. Nah, tadi ahli fikih belum tentu juga paham tentang hadis. Makanya kembalikan kepada orang yang sudah ma'ruf dikenal oleh para ulama di dunia ini bahwa dia alul hadis. Belajar. Adapun disebutkan riwayat itu sahih atau dhaif, ya kembalikan kepada alul hadis. Sambil contoh. Ya. Seperti riwayat yang sering dibawakan oleh kaum muslimin, oleh para dai-nya, ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisihnya umatku rahmat. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'a di nomor 57 bahwa hadis ini la aslalah, tidak ada asalnya. Enggak ada asalnya di sini. Artinya bukan dari Nabi. Sebagian ulama mengatakan maudhu palsu. Enggak ada. Dan juga nggak mungkin bagaimana perselisihan umat rahmat. Berarti bersatunya umat azab. Kebalikannya. Nggak mungkin. Maka dijelaskan diantaranya oleh Imam Ibnu Hazm tentang hadis ini batil dan juga orang yang lainnya oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah berkaitan dengan masalah kita belajar juga berkaitan dengan hadis. Kembalikan kepada ahli hadis yang para ulama dunia menyebutkan bahwa di ahli hadis ya. Kita baca buku-bukunya. Seperti Syekh Al-Imam Muhammad Hasan Al-Bani, seluruh ulama dunia mengatakan bahwa dia ahli hadis pada abad 20 ini. Seluruh ulama dunia mengatakan demikian. Kecuali yang tidak mengatakan demikian ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlu syirik. Tapi ahlu sunnah seluruh dunia mengatakan kalian baca bukunya Syekh Al-Bani. Karena dia ahli hadis pada abad dan buku-bukunya banyak. Nah, kita baca. Artinya beliau telah menjelaskan bahwa ini sahih, ini dhaif dan beliau juga berjasa besar buat umat Islam ini. Jasanya besar buat umat Islam. Itu beliau telah mengumpulkan seperti Abu Daud, Sunan Abu Daud. Ditulis oleh beliau sahih Sunan Abu Daud, dhaif Sunan Abu Daud, sahih Sunan Dermidi, dhaif Sunan Dermidi, Sahih Sunan Ibnu Majah, dhaif Sunan Ibnu Majah. Ini sudah disebutkan oleh beliau. Sahih Sunan Nasai, dhaif Sunan Nasai. Dan masih banyak lagi yang lain. Seperti sahih at-targhib wa tarhib, dhaif at-targhib wa tarhib. Sahih Jami' Shaghir, dhaif Jami' Shaghir. Artinya tinggal kita baca. Dan ini mudah. Kalau kita mau detailnya, rinciannya, penjelasannya kita bisa baca bukunya beliau silsilah Ahadits as-sahihah silsilah Ahadits ad dhaifah satu jilid dari silsilah Dhaifah kumpulan hadis yang lemah dan palsu satu jilidnya 500 hadis beliau tulis dan ini sudah lebih dari 12 jilid berarti lebih dari 6000 hadis yang beliau sudah teliti dan teliti itu luar biasa untuk mencari satu hadis saja nggak cukup satu hari untuk meneliti satu hadis saja dan beliau sudah habiskan umurnya untuk itu rahimahullah rahmatan wasi'an jadi kita Tanyanya kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Jangan tanya kepada orang-orang yang enggak ngerti agama atau ustaz-ustaz yang enggak paham tentang hadis. Akhirnya dibawakan riwayat yang dhaif dan maudhu yang akan membuat kita tambah bingung dalam kita beragama. Wallahu alam. Yang lain, mungkin satu lagi. Baik, eh, satu pertanyaan dari pesan singkat saya ajukan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tadi menjelaskan bahwa eh, kesyirikan dan kebidahan adalah penyebab perpecahan. Namun kondisi masyarakat kita justru sebaliknya ya Ustaz. Mereka yang mendakwahkan tauhid dan sunnah dinilai sebagai pemecah belah umat. Yang jadi pertanyaannya bagaimanakah nasihat Ustadz bagi para uh, pendakwah uh, tauhid dan sunnah agar stigma atau penilaian negatif tersebut bisa uh, sedikit demi sedikit uh, hilang dan uh, menjadi uh, penyebab uh, persatuan dari umat Islam di negeri kita khususnya ustadz Mohon nasihat dan penjelasan dari Al ustadz Ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah, terutama di Indonesia ini. Nah, kita yang berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, melarang manusia dari syirik dan bid'ah, dituduh oleh mereka oleh umatnya terutama dituduh oleh tokoh-tokoh alul bid'ah sebagai pemecah belah umat jadi kita ketika kita mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, dituduh oleh orang-orang yang sudah lama berbuat kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, dianggap kita memecah belah umat. Bahkan kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam sudah. Dituduh ekstrim, dituduh keras, dituduh wahabi, dituduh memecah belah umat dan yang lainnya. Ini merupakan sunnatullah. Perhatikan bahwa ini merupakan sunatullah. Artinya sunatullah itu ketika kita berjalan di atas kebenaran, di atas manhaj yang hak, itu mesti akan dimusuhi. Kita lihat nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendawakan kebenaran, mendawakan hak. Tapi mereka dituduh oleh umatnya apa? Penyair, tukang sihir, orang gila termasuk juga memecah belah umat karena mereka dulunya menyembah Tuhan yang banyak menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari. Ketika datang para nabi, termasuk nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, mengajak untuk beribadah padanya Allah saja mereka mengatakan alal alihata ilahan wahida inna hadza syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan kalau mereka. Makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW orang gila. Kata mereka ini. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tukang sihir. Padahal Allah sudah membantah bahwa beliau tidak gila. Beliau tukang, bukan tukang sihir, beliau bukan penyair. Tapi ini sunatullah. Sunatullah ujian kita diuji oleh Allah SWT dengan umat ini. Apakah kita kemudian dengan celaan seperti kita diam tidak? Kita terus berjalan. Artinya cobaan itu pasti ada. Saya ambil contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang celaan supaya antum berada di atas basirah untuk melihat sekarang dari mulai surah Al-An'am. Untuk melihat supaya kita jelas ini bahwa kita di atas kebenaran. Meskipun kita dicela, dihina, difitnah, itu wajar. Untuk melihat di alam di surah Al-An'am ayat 33 dan ayat 34 Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu la yazunnuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunak, walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhadun." ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين dan sungguh telah kami mengetahui sesungguhnya menyedihkan kamu ucapan-ucapan mereka itu. Jadi Allah mengatakan dalam Muhammad, ucapan mereka mencela Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi, membuat sedih. Tapi ada hakikatnya mereka enggak menustakan, enggak menustakan. Akan tapi orang-orang zolim mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sungguh telah dustakan Rasul-Rasul sebelum kamu. Ini hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu dustakan. Mereka sabar terhadap apa yang mereka dustakan itu. Dan mereka bahkan diganggu, disakiti, uzu sampai datang kepada mereka kepada mereka pertolongan kami dan nggak akan dirubah. Artinya sunatullah ini nggak akan dirubah tetap demikian. Ketika orang berada di atas jalan kebenaran, mengajak umat kepada kebenaran, mesti dicoba, diuji, difitnah, nggak akan berubah. Dan sungguh telah datang kepada kamu kabar-kabar dari rasul-rasul terdahulu. Untuk melihat lagi surah yang lain. Ini banyak dalam Al-Quran. Itu diantaranya untuk melihat dalam surah Al-Hijr di ayat-ayat terakhir di surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat terakhir di ayat 97 sampai 99 Allah berfirman ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Bertasbihlah kata Allah, walaqad na'lamu dan sungguh kami mengetahui annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, sesungguhnya dada kamu sempit dengan apa yang mereka ucapkan. Kita sedih dengan ucapan mereka, kita dituduh macam-macam oleh mereka yang memecah belah umat, wahabi, teroris, keras, dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW dituduh juga demikian. Difitnah. Maka sungguh kami mengetahui, kamu sempit dada, kamu sedih dengan tuduhan mereka. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbika wa Bertasbihlah memuji Allah kita disuruh terus berzikir kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Wa kum minas dan kamu jadi orang-orang yang sujud. Banyakkan salat. Bangun tengah malam, doa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Doa kepada Allah. Ketika sholat yang lima waktu kita sujud, doa, sholat-sholat sunat, perbanyak ibadah kepada Allah. Bukannya kita putus asa. Banyak yang mencela kita putus asa, nggak boleh. Makanya Allah lanjutkan di sini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya kematian. Enggak boleh berhenti dalam dakwah, enggak boleh mundur, enggak boleh putus asa. Enggak boleh dalam hidup ini enggak boleh berhenti. <coughs> Antum perhatikan dalam kita mengaji, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan, dalam kita berdakwah enggak boleh berhenti dalam hidup ini, dalam hidup ini tidak ada istilah berhenti. Tidak ada. Yang ada maju. Dalam hidup nggak ada berhenti. Yang ada maju. Berhenti berarti neraka. Al-Imam Al-Qayyim membahas dalam kitabnya Madarij Salikin. Kata beliau, nggak ada dalam hidup ini berhenti nggak ada. Yang ada maju atau mundur. Kita harus maju, nggak boleh mundur. Mundur ke neraka. Berhenti juga nggak ada. Kalau orang kerjaan pensiun berhenti ada, tapi ibadah nggak boleh berhenti. Sampai kalau kita mau ngambil gambarannya, alam semesta, matahari, bulan, bintang, berhenti nggak mereka? Tidak ada yang berhenti. Berhenti hancur dunia ini. Mereka tetap berputar dan berjalan sampai datangnya kiamat. Begitu juga kita hidup. Terus berjalan, nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Celaan, cobaan, ujian tetap akan ada. Tapi terus kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Nggak boleh berhenti. Kita harus terus maju. Maju. Dalam menuntut ilmu maju, dalam mengamalkan maju, dalam dakwah harus maju. Terus. Celaan tetap pasti ada, kan ada. Pasti. gitu. Nggak mungkin nggak. Karena setiap nabi itu pasti dicela. Pasti. Antum lihat. Surah Az-Zariyat di ayat 52 kadzalika ma alladziina min qabli min la qalu sahirun wa majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun demikianlah tidaklah datang sebelum mereka dari seorang rasul maka mereka berkata tukang sihir atau orang gila setiap rasul yang datang kepada umatnya mesti dikatakan tukang sihir atau orang gila. Ini Allah sebutkan yang menunjukkan kepada istimrah terus menerus seperti itu setiap nabi datang dicela setiap nabi datang cela atau wasabi dan mereka berwasiat di antara mereka begitu saling berwasiat balkum balum komun taghun dan mereka orang-orang melewati batas ke mereka juga wasiat jangan ikuti lu itu yang mengikuti Quran Sunnah itu Wahabi mereka saling berwasiat di antara mereka orang-orang yang sesat saling berwasiat dengan kesesatannya kita tetap di atas yang hak, nggak boleh berhenti, nggak boleh putus asa. Terus maju kita dalam kebenaran. Karena apa yang kita kaji dari Quran dan Sunnah jelas. Yang wajib kita ikuti seumur hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan manusia. Bukan perkataan orang. Bukan ra'yu. Bukan pendapat. Bukan akal. Tapi dalil. Maka Allah menyebutkan dalam surah Taha. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Dan tidak akan celaka selama-lamanya. Ikuti Quran, ikuti sunnah, pasti selamat sudah. Sesuai dengan pemahaman salafus salaf, pasti selamat. Orang mau celak, mau menghina, mau fitnah, kita nggak usah layani. Tetap kita tambah dekat, tambah dekat dengan Allah. Adukan semua persoalan kepada Allah dan kita sibuk dengan ibadah kepada Allah dan itu akan membawa kepada keselamatan. Jangan berhenti. Terus menuntut ilmu, terus mengamalkan ilmu, dan terus kita membaca Al-Quran, mengamalkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas manhaj yang hak. Dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salat Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan menunjuki mereka agar mereka kembali kepada Quran dan Sunnah mendapatkan hidayah dari Allah dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Taala dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Wassalamualaikum Muhammadin Sallallahu Alaihi yang datang yang benar dari Allah yang keliru dari saya dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah bihamdik. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.